Tapi ya, bismillah. Yang selanjutnya diukas ukasri hamzati inna. Tempat-tempat di mana hamzah inna itu bisa dikasroh, dibaca inna bukan dibaca anna. Maksudnya nanti pun kalau ada tempat-tempat ini terus ada sebuah kitab, ada sebuah tulisan itu malah hamzahnya ditaruh di atas itu kalian tetap membacanya inna. Jangan terpengaruh dengan tulisan karena tulisan itu terkadang kesalahan dari pengetikan ya dari komputer atau yang lainnya gitu. Adapun koedahnya itu koedah yang sudah tetap sehingga meskipun yang terlihat nanti kok dibaca hamzanya di atas harus dibaca anna tapi karena koedahnya menuntut itu harus dibaca inna maka kita tetap membaca inna. Karena tidak semua kitab nanti apalagi kitab-kitab cetakan Mesir ya tidak semuanya itu nanti dia terlepas dari sakot itu. Kebanyakannya nanti ada yang sakotnya. Sehingga kita perlu mengetahui kok kaidah di mana saja e, inna itu dibaca dengan inna hamzanya di kasrah bukan di fathah Yang pertama, idza ja'at awal al-kalam, apabila dia datang terletak di awal kalam. Jadi awal kata pembukaannya dengan inna, nah, maka itu nggak boleh dibaca anna ya. Seperti inna, di situ aslinya innana, ada domir nasab mutasil, takdirnya nahnu di situ. Ya, inna itu aslinya innana. Tapi karena bertemu dua huruf yang sama akhirnya diintegomkan, digabungkan anzalna nanti situ sebagai khobarnya inna. Inna situ awal kalam ya, pembukaan. Inna makanya hamzanya dibaca kasroh. Anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam-malam Lailatul Qadar. Ya, terletak di awal di awal kalam. Atau seperti dalam ayat yang lain, inna fatahna laka fatham mubina. Bacanya juga inna. Ya, karena terletak di awal di awal kalam dan jelas ya memang syaratnya anna kalau mau dibaca anna itu nggak boleh terletak di awal kalam ya anna itu harus didahului oleh kalimat atau harus didahului oleh jumlah paham jadi kalau terletak di awal kalam itu sudah pasti nggak mungkin dibaca anna meskipun hamzahnya itu ditaruh di atas gitu ya kalau ada orang sengaja naruh di atas di awal jumlah dia salah dalam penulisan itu atau dia nggak ngerti gitu dia pikir anna sama inna itu fungsinya semuanya sama enggak kalian nggak boleh mengatakan annana mujtahiduna sesungguhnya kami adalah mujtahid secara lafaz sama sebenarnya maknanya ya tapi dalam koeda anna itu nggak boleh terletak di awal jumlah dia itu harus didahului oleh kalam dia harus didahului oleh kalam sebelumnya. Nah, ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, idza ja'at ba'da ismi mausulin. Apabila inna tadi terletak setelah isim mausul. Ya. Dia terletak sebagai setelah isim isim mausul. Seperti contohnya di sini najaha allazi innahu mujtahidun. Telah berhasil orang yang dia itu bersungguh-sungguh. Allazi ya isim mausul. Setelahnya ada inna. ah di situ bacanya pasti inna, nggak boleh kalian baca anna. Meskipun nanti hamzahnya ditaruh di atas gitu. Karena koedahnya setelah isim mausul maka kas hamzahnya inna itu harus dibaca kasroh, nggak boleh dibaca fathah. Ya, telah berhasil orang yang dia itu bersungguh-sungguh. Itu dia ya. Najaha allazi innahu mujtahidun. Telah berhasil allazi, allazi di sini kita terjemahkan orang langsung. Orang yang dia itu bersungguh-sungguh. Ya. Telah berhasil satu orang yang dia itu bersungguh-sungguh. Dan memang itu koedah ya. Dalam belajar pun seperti itu semakin tinggi pengorbanan usaha yang diberikan seseorang dalam menuntut ilmu, dalam belajar, maka akan muncul sebuah kaidah ya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau dia orang yang betul-betul dalam belajar, kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, misalkan belajar bahasa Arab ataupun ilmu-ilmu cabang yang lainnya, itu tidak akan memberikan hasil yang di bawah standar, pasti di atas standar. Karena ada kesungguhan. Cuman terkadang manusia itu proses yang dia lalui itu dia nggak sabar gitu. Maunya instan kayak masa Indomie 5 menit sudah tersaji di situ. Terus yang ketiga, idza ja'at ba'da kosamin apabila inna ini terletak setelah kosam, setelah sumpah. Pokoknya kalau ada setelah sebelumnya ada kalimat sumpah, maka setelahnya itu hamzahnya nanti dibaca kasro meskipun nanti ter tertulis hamzanya itu di atas atau orang yang menyebutkan itu di atas itu salah seperti wallahi inna dina lamansurun demi Allah sesungguhnya agama ini pasti akan ditolong ya sesungguhnya agama ini pasti akan ditolong di sini wallahi adalah jumlah kosamia jumlah kosam ya kalimat sumpah Setelahnya innanya itu pasti dibaca kasro. Inna bacanya, bukan anna. Kemudian itu tempat yang ketiga ya. Yang keempat, idza ja'at ba'da qaulin apabila terletak setelah qaulin kata kola. Ya, baik kolanya langsung kola atau nanti pecahannya yakulu atau kaulun atau kul. Jadi bukan harus kaulin di sini, harus kaulin yang masdarnya ya, isi masdar. Kola yakulu kaulan. Bukan yang masdarnya maksudnya. Yang penting terletak setelah kata kola baik madinya, mudorinya, masdarnya atau amernya. Seperti di sini dicontohkan dengan fi'il madi ya. Qala atiflu berkata seorang anak kecil, "Inni ja'iun." Sesungguhnya aku ini lapar. Ya, sesungguhnya aku ini adalah lapar. Nah, di sini bacanya inna, tapi karena dia bersandar kepada ya mutakallim, maka nanti i'rabnya eh, eh, kepada domir nasab mutakil ini, ya maka domir ya mutakalim di situ, domir nasab mutasilnya sebagai isimnya, jaiun sebagai khobarnya. Nah, di situ bacanya ini, Bukan anni, tapi ini. Jadi kalau misalkan ada ungkapan seperti ini ya. Qala Muhammadun annahu hadirun fi majlisil fi, fi talabil ilmi misalkan. Qala Muhammadun annahu. Itu salah susunannya. Paham ini? Meskipun sebenarnya kalau kalau kita pahami secara makna, ya benar-benar saja gitu. Tapi ternyata susunan ini dalam ilmu bahasa Arabnya itu salah. Qala Muhammadun annahu. Enggak boleh dibaca annahu. Kenapa? Karena terletak setelah qala harusnya dibaca qala Muhammadun innahu ya innahu bacanya inna dengan mengkasrohkan hamzahnya bukan dengan memfathah hamzah nah ini kaidah ini salah satu perkaranya nanti ketika kita muhadasa ketika seseorang itu bercakap dengan bahasa Arab dia diantaranya perkara yang harus dia tunjang harus dibantu dengan kaidah-kaidah seperti ini sehingga jangan sampai dia salah meletakkan cara membaca inna ya harusnya dibaca inna malah dia baca anna Nah, itu nanti kalau mungkin dari sisi makna bisa dipahami sama orang yang mendengar. Namun dari sisi kaidah itu bisa salah. Ya, sama seperti kalau banyak pesantren-pesantren yang begitu masuk memang ditekankan untuk muhadasa bahasa Arab, yang penting ngomongnya bahasa Arab. Terserah mau disusun pakai susunan apapun terserah. Dan dulu pernah ada kawan kami seperti itu, kawan anak seperti itu ya, baru dua bulan dua bulan mondok pulang bahasa Arab tapi semua disusun dari bahasa Indonesia hati-hati di jalan nanti dia buat kolbun kolbun fitori sama memang artinya kolbun artinya hati jadi kalau kolbun kolbun ya hati-hati itu fitorik di jalan nah, kalau orang yang mendengar mungkin paham-paham saja dia tapi dalam kaidahnya nggak seperti itu bahasanya ya dalam kaidah bahasa Arabnya tidak menggunakan uslub seperti itu kemudian nomor lima sekarang idza ja'at ba'da harfi istiftah apabila inna tadi terletak setelah harfu istiftah huruf yang digunakan untuk membuka awalan sebuah kata misalnya ala dan ama ya ala dan ama ini termasuk huruf istiftah dia huruf ya cuman penggunaannya ini untuk istiftah untuk membuka awalan sebuah kalam seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala inna lakum alan ikum hakon." Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Jadi kita terjemahkan dulu e, inna, kita terjemahkan dulu khobarnya, kemudian isimnya gitu. Isimnya kan hakon. Ya, jadi dalam terjemahnya disempurnakan dulu inna, isim dan khobarnya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian ya kum kalian lam itu kan laf, lam harfu menunjukkan makna memiliki kalian memiliki hak kon, hak ala nisa ikum terhadap istri-istri kalian ikum alaikum hakon dan wow di sini juga namanya wow harfu atfin ya berarti cara menterjemahnya juga nanti sama dan ketahuilah sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak atas kalian jadi suami punya hak kepada istri Istri juga punya hak kepada suami. Ya, di situ syahidnya adalah inna lakum Ya, ala lakum Di situ dibaca inna. Padahal nggak jatuh di awal jumlah ya, tapi dia terletak setelah harful istiftah, huruf yang digunakan untuk membuka awalan kalam, awalan pembicaraan gitu. Maka di situ nanti juga tempat di mana dia dibaca dengan kasroh. Terus tempat berikutnya di sini Anda tambahkan terletak setelah haisu dan iz. Setelah haisu. Yaitu tempat berikutnya ya. Terletak setelah haisu atau id. Jadi setelah haisu itu pasti dibaca inna atau setelah id. Seperti irka haisu innal imama raki'un. Rukuklah engkau ketika imam itu ruku. Wasjud iz innal imama sajidun. Dan sujudlah tatkala imam itu sujud. Di situ setelah haisu dan setelah iz. Ya. Maka tertakid dia berharokat kasroh. Bacanya inna. Nggak boleh dibaca. Haisu annal imama. Itu nggak boleh. Harus dibaca inna. Kemudian yang berikutnya terletak setelah jum waw halia. Jadi jumlah setelahnya nanti dia dengan jumlah setelahnya itu dihukumi sebagai hal. Seperti safartu wa inni mustaqun liwatoni. Saya telah bersafar melakukan sebuah perjalanan wa inni waw di situ waw halia. Dan dalam keadaan sesungguhnya saya sangat merindukan negeriku. Ya, dalam keadaan saya itu sangat merindukan negeri negeri negeriku, kampungku atau negaraku ya, watonun. Di situ wau wau halia. Maka kalau ada inna terletak setelah wau halia yang menunjukkan makna hal, maka dia tertakit sebagai dibaca dengan kasroh Terus yang berikutnya dia terletak sebagai jumlah naat. Seperti salam tu ala rajuli ala rajulin innahu fadilun. Saya mengucapkan salam kepada seorang laki-laki yang laki-laki itu adalah orang yang memiliki keutamaan. Di sini kaidahnya jelas ya, jumlah terletak setelah isim nakiro. Ya. Innahu fadilun ini termasuk jumlah-jumlah ismiyah. Karena asalnya dia adalah mubtada dan khobar. Terletak setelah isim nakiro. Maka dia dianggap sebagai na naat jumlah tapi irobnya sebagai sifat, sebagai naat. Paham? Nah, dalam keadaan seperti ini nanti kaidahnya harus dibaca kasroh tidak boleh dibaca fathah tidak boleh dibaca anna tapi harus dibaca inna Ada beberapa tempat yang disebutkan hamzah inna itu harus dibaca kasroh, tidak boleh dibaca anna. Meskipun nanti dalam sisi penulisan ternyata kok diletakkan hamzahnya di atas gitu. Tetap kita baca majrur. Tetap dibaca kasroh. Nggak boleh dibaca fathah. Yang berikutnya mawadi'u fathi hamzati inna. Tempat-tempat hamzah inna dibaca fathah. Kata beliau di sini, tuftahu hamzatu inna, hamzah inna ini dibaca fathah idza sahha ta'wiluha ma'a ismiha wa khabariha bimasdarin. Apabila sah mentakwilkan hamzah inna ter, inna tersebut bersama isim dan khobarnya bimasdarin untuk ditakwilkan ke masdar sore. Masdar sini maksudnya masdar sore. Kalau nanti dia bisa ditakwil ke masdar sori, maka di situ tertakit, inna hamzanya harus dibaca fathah. Ya, harus dibaca fathah. tusbaku bi jumlatin dan dia ini inna anna ini hamzanya dibaca fathah itu harus didahului dengan jumlah. Ya, harus didahului dengan kalimat sebelumnya. Paham? Jadi apabila hamzah inna tadi bisa ditakwil isim dan khobarnya ditakwil menjadi masdar sorry. Masdar sor itu masdar yang kita tasrif itu. Tasrif ketiga. Doroba ya yadribu dorban misalkan bisa ditakwil seperti itu. Maka di situ baru tertakit dia itu ber berharokat fathah. Kalau tidak bisa ditakwil, maka hamzahnya tetap dibaca kasroh. Dan salah satu syaratnya dia itu harus didahului dengan jumlah. Ya, salah satu syaratnya dia itu harus didahului dengan jumlah. Seperti as'adani annaka mujtahidun membahagiakanku annaka mujtahidun bahwasanya engkau itu adalah orang yang bersungguh-sungguh yasihu annakula as'adani ijtihaduka sah untuk kita takwilkan kemudian kita katakan as'adani ijtihaduka jumlah annaka mujtahidun itu bisa ditakwil ke masdar sori annaka atau eh ijtiha ijtihaduka Contoh berikutnya, araftu annan nahwa yusrun. Saya tahu, saya mengerti bahwasanya ilmu nahwu itu mudah. Ya saya tahu bahwasanya ilmu nahwu itu mudah. Yasihu annaku la araftu yusron nahwi. Ya. Saya mengetahui bahwasanya mudahnya ilmu ilmu nahwu. Ya, annan nahwa yusron. Ya, ditakwil nanti araftu yusron nahwi. Ya, annan nahwa di sini nanti anna ditambah isim ditambah khobar jumlah masdar muawwal ini fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Maka jumlah masdar muawwal terbentuk dari anna tambah isim dan khobar berbentuk maf'ulun bi, maka dia bisa ditakwil ke masdar sori. Dan sama tadi disebutkan ya, watus baku bi jumlatin. Dia itu harus didahului dengan jumlah. Semua contoh ini ada jumlahnya. Kemudian seperti contoh dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuni sayuwarrisuhu. Ya, senantiasa Jibril itu mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zonantu sampai saya itu menyangka annahu sayuwarrisuhu ya bahwasanya nanti tetangga itu akan dijadikan sebagai ahli ahli waris. Nah, sekarang kalian lihat syahidnya ya. Zonantu annahu sayuwarisuhu. Di sini adalah ada jumlah e, masdar muawwal tambah anna tambah isim dan tambah khobar. Nah, jumlah ini harus bisa ditakwil ke masdar sori. su yatimu takwilu anna wa ismaha takwilu anna wa ismiha wa khobariha. Dari sisi sempurna untuk mentawilkan anna tambah isim tambah khobarnya fi ta'wili masdarin untuk ditawilkan ke masdar sorry. Ala annahu maf'ulun bi. Bahwasanya jumlah masdar muawwal tadi itu sebagai maf'ulun bi. Lil fi'li zonna untuk fi'il zonna. Wa takdiru dan takdirnya mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantuhu muwarrisan lahu. Ya, muwarrisan lahu. Di sini ditakwilkan ke masdar sorry. Anna tambah isim tambah khobarnya itu ditakwilkan ke masdar sorry. Atau kalau misalkan mau ditakwil ke masdar sorry yang lainnya nanti warrosa yuwarrisu. Berarti tauris. Ya, atau mungkin di sini masdar lainnya muwarrisan tapi kalau fa'ala yufa'ilu itu isi masdarnya adalah taurisan ya. Berarti hatta zonantuhu taurisan lahu. Ya, taurisan lahu ditakwil ke masdar masdar sorry. Kemudian kata beliau di sini, wa kadzalika idza ja'at ba'da harfi jarrin. Begitu juga apabila nanti anna dan isimnya dan kobarnya ini terletak setelah huruf jer. Kalau setelah huruf jer, maka pasti dibaca anna, nggak boleh dibaca inna. Ya, bi anna bukan bi inna. Ya. Seperti surirtu min annaka qadimun. Ya, surir tuh saya dibahagiakan maksudnya saya merasa bahagia min harfu jar di sini bacanya anna bukan min innaka tapi min annaka ya bahwasanya kamu itu datang yasihu annakula surirtu min kudumika boleh ditakwil ke masdar sori menjadi surirtu min kudumika dan cara mentakwil dulu sudah pernah anda ajarkan ketika belajar muktarob bagaimana cara mentakwil masdar sori eh, mas, eh masdar muawwal ke masdar sori Wa mislu qaulillahi ta'ala dan seperti perkataan Allah ta'ala yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Syahidnya bi anna bukan bi inna. Loh kenapa harus dibaca anna? Kenapa dengan hamzahnya di fathah? Karena terletak setelah harfu jar haitsu yatimmu ta'wilu anna wa ismiha wa khabariha kamas dari sorihin. Ya, boleh ditakwil ke masdar sori, majrurun bi ba, dia dimajrurkan dengan ba. Harful jarri wa takdiru bi ihai rabbika laha. Itu takdirnya. Ya, kalau ditakwil ke masdar sori. Ringkasannya untuk mengetahui kapan saja hamzah anna inna itu dibaca fathah, dibaca anna adalah yang pertama antaqwa fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia menduduki kedudukan rofa fi mahalli raf'in, kedudukan rofa sebagai fa'il. Kalau bisa menduduki kedudukan rofa sebagai fa'il dan masdar mu'awal boleh ya jadi fa'il ya. Maka nanti dia tertakit dibaca fathah. Seperti tadi, as'adani annaka mujtahidun. Ya, as'adani annaka mujtahidun. Ya, annaka mujtahidun di sini fi mahali raf'in sebagai fa'il. Maka kalau begitu hamzanya harus dibaca fathah. Yang kedua, antaqwa fi mahalli raf'in naibu fa'il. Dia menduduki terletak menduduki kedudukan rofa sebagai naibul fa'il dan naibul fa'il juga boleh dibentuk dari masdar muawwal. Nanti dari masdar muawwal ini bisa kita takwilkan ke masdar sori. Seperti urifa annaka mujtahidun atau annaka fadilun. Ya. Telah diketahui apa yang diketahui? Annaka mujtahidun. Bahwasanya engkau itu adalah orang yang mujtahid. Nah, jumlah masdar muawwal ini fi mahalli raf'in sebagai naibul fa'il. Dan naibul fa'il ini boleh ditakwil ke masdar sori. Yang ketiga fi mahalli nasbin <coughs> sebagai maf'ulun bih. Dan juga jelas ya, maf'ul bi itu boleh dibentuk dari masdar muawwal. Ya, hmm. maf'ul bi juga boleh dibentuk dari masdar muawwal. Seperti contoh zonantu annahum fadilun. Fadiluna ya. Zonantu annahum fadiluna. Annahum fadiluna di sini fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi ya fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi dan bisa ditakwil ke masdar sorry atau terletak setelah huruf jer ya terletak setelah huruf jer seperti min annaka qadimun. Ya, annaka qadimun. Ya, di situ setelah min maka tertakid dia itu dibaca nasab eh, fi mahalli jarin Ya fi mahalli jarin Terus yang terakhir dia terletak setelah atau dia terletak pada kedudukan mudhof ilaih. Jadi masdar muawwal ini itu i'rabnya nanti fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Maka masdar muawwal ini itu tertakit hamzah hamzahnya dibaca fathah, bacanya anna. Seperti istaiqadtu qabla anna syamsa tashruqa. Ya. Saya bangun sebelum matahari itu terbit. Nah, di sini anna syamsa an anna syamsa tasruqu. Di sini fi mahalli jarin sebagai mudhaf ilai dari qablu atau qabla. Terletak sebagai khobarnya mubtada ya. Khobar nanti boleh berbentuk masdar muawal seperti di keyakinanku